Dari pengertian ini dapat kita simpulkan ringkas bahwasanya beda antara isim fi'il ada di berhubungan atau tidaknya suatu kata dengan zaman. Kalau isim kemarin di pertemuan sebelumnya kita singgung bahwasanya isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna dan tidak berhubungan dengan waktu atau zaman baik zaman yang telah lewat, walau maupun zaman yang sedang dilakukan, ataupun zaman yang akan datang. Sedangkan fi'il itu berhubungan dengan ketiga bentuk zaman tersebut. Contohnya, kataba, dia telah menulis. koroa dia telah membaca. Yaktubu, dia sedang menulis atau dia akan menulis. Ya Yaqra'u, dia sedang membaca atau dia akan membaca. Aktubu, aku sedang menulis atau aku akan membaca. Ya Iqra, bacalah. Dari beberapa kata yang telah disebutkan, ada hubungan dengan zaman di sana, yaitu ada kata to'a, ada kata sedang, dan ada pula kata akan. Begitupun dengan kata perintah. Kata perintah merupakan salah satu bentuk dari kata yang akan datang. Karena perintah saja belum dilakukan, tapi akan dilakukan. Selanjutnya, alamatul fi'li ya ciri-ciri fi'il yaitu yang pertama kod. Kod itu bisa bermakna terkadang bisa bermakna eh, sungguh-sungguh. Contohnya kod mati sodatu. Sungguh telah didirikan salat. kod ini penggunaannya uh, untuk fiil atau untuk kata kerja yang telah lampau, yang sedang dilakukan maupun yang akan datang. Jadi tiga bentuk waktu bisa dilakukan. Bisa ditambahi kon depannya. Yang kedua asinu, dengan desa bunyinya. Itu yang mengatakan. Saya hebu, dia akan pergi. Saya rji'u, dia akan kembali. Kata di sini bermakna akan yang waktunya tidak terlalu jauh. Berbeda dengan ketiga yaitu sofa. Sofa bermakna akan juga akan tapi waktunya tidak jelas sama sekali. Misalnya sofa saufa namun kalian akan mengetahui. Yang keempat, tak ta'nis as tak Ta' is yang disukun. Itu tak yang menunjukkan makna perempuan, tandanya adalah dia berada di belakang fiil. Kalau sin dan sofa tadi letaknya di depan fiil, tapi bisa diletakkan di belakang fiil. Letak taknis tak menunjukkan pada perempuan, menunjukkan bahwa fiil atau pekerjaan itu dilakukan oleh perempuan, terletaknya di belakang. Untuk sin dan sofa ya, itu hanya khusus untuk bentuk fiil yang sedang dilakukan maupun akan dilakukan. Sedangkan tak tak nis hanya untuk fiil untuk lampau. Tak tak nis ini ditujukan ketika misalnya kita ingin menunjukkan bahwa pekerjaan itu dilakukan oleh seorang perempuan kita menggunakan tak tak nis di belakang fiil yang tersebut. Misalnya dia perempuan berkata, namanya kos. Oh, dia perempuan harus pergi, maka namanya sahabat. Membaca selanjutnya halaman keempat yaitu al-harfu. Harfu artinya huruf. Nah, pembahasan huruf di sini adalah huruf yang punya makna. Adapun huruf hija ia tidak tercantum dalam pembahasan kali ini. Harfu huruf dua yaitu kalimat kata la yufhamu yang tidak bisa difahami maknaha maknanya illa ma'alaiha kecuali setelah bersama dengan yang lainnya itu huruf ini dia mempunyai makna akan tapi bisa dimengerti makna secara menurut jika dia gabung dengan kata yang lain. Misal, min, artinya dari. Dari apa? Dari mana? Kita nggak tahu jelas. Setelah bergabung dengan lain, misalnya mama terus dari sekolah, maka bisa dipahami maknanya. Oh, maksudnya dari tempat kemudian fi di dalam summa kemudian fa fa itu maka tidak apabila au atau hatta sehingga ini contoh-contoh huruf ataupun yang lainnya masih banyak sembilan hal hal artinya apakah dan seterusnya wali salil harfi dan bagi huruf itu tidak ada atau tidak ada bagi huruf alamatun khosatun alamat atau ciri-ciri yang proses. Jadi kesimpulannya ciri-ciri huruf itu kata yang menunjukkan suatu makna dan di dalamnya tidak terdapat ciri-ciri isi maupun ciri-ciri film. Bisa dipastikan dia adalah huruf. Meskipun terdapat kosa kata dalam bahasa Arab, nantinya kita ketemu bersama Enggak ada tanda isim, nggak ada tanda fi'il, akan tapi dia masuk dalam isim atau fi'il. Ini yang menunjukkan bahasa lebih nah. dalam. Selanjutnya, wa jumlati jenis-jenis kalimat. Jadi kemudian bahasa Indonesia ada yang namanya kalimat verbal dan ada yang namanya kalimat nominal. Nah, begitu pun di bahasa Arab. Kalimat nominal disebut juga dalam bahasa Arab itu jumlah ismiyah jumlah ismiyah. Bagaimana pengertiannya? Yaitu ma kalimat kanat yang kotan didahului biismin dengan isim. Jadi setiap ada suatu kalimat atau didahului dengan isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Contoh Ahmadun Ridho. Ahmad itu Menunjukkan nama isim. Ridho sakit. Ahmad itu sakit. Selanjutnya al-waladu yaqra'ul Qur'an. Al-waladu itu isim. katanya ada alamnya. Al-waladu yaqra'ul Qur'an satu kalimat itu disebut dengan jumlah isminya. Artinya apa? Anak laki-laki itu sedang baca Al-Qur'an. Yang kedua, dalam bahasa kalimat verbal bahasa Arab disebut dengan jumlah tun fi'liyah atau jumlah fi'liyah yaitu ma kalimat kanat yang didahului, kanat yang masbu kota didahului di fi'il dan fi'il. Jadi setiap kalimat yang didahului dengan fi'il ada sebut dengan jumlah Mari Contoh, maridu Ahmadu telah sakit si Ahmad, telah sakit Ahmad sakit. Yang kedua ya qra'ul waladul Qur'an sedang membaca Al-Qur'an si bocah laki-laki itu. Adapun dalam pemanaan dalam bahasa Indonesia maka maknanya sama. Akan tapi kedudukan masing-masing kalimat uh, dalam kata bahasa Arab yang berbeda misalnya sedikit menyinggung bab yang ada di belakang kalau yang depan Ahmadu itu posisinya sebagai mubtada yang diterangkan nah, yang kedua Ahmadu itu sebagai ya yang marido Ahmadu sebagai fa'il dari marido fa'il artinya subjek nah, sebenarnya dalam bahasanya sama sama-sama menjelaskan bahasanya si Ahmad sakit akan tapi nanti uh, eh, dalam bahasa Arab posisinya bisa beda-beda Insya Allah kita akan menemui pembahasan ini untuk di pertemuan-pertemuan kemudian insya Selanjutnya kita membahas tentang latihan Al-Tamrin Latihan Mayyiz al-asma wal af'ala wal hurufa fi Mayyiz Tentukanlah Tergolongkanlah al-asma'a isim-isim wal af'al fi'il-fi'il wal huruf dan huruf-huruf fi ma'ili di kalimat-kalimat berikut ini jadi perintahnya adalah kita disuruh untuk menentukan mana yang isim, mana yang fi'il dan mana yang huruf dari kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan apa yang kita pelajari kita bahas yang pertama Ida ja nasrullahi wal fathu. Surat apa? Surat An-Nasr. Ida Idza tanda isim dan fi'il ada sebagaimana contoh di atas asal contoh huruf dengan ida maka ida ini bisa disebut Ja jaa jaa ada tanda isim ada di sini tapi kita punya alternatif lain yaitu melihat kamus jaa artinya datang ka datang silakan kita kerja kita kerja adalah ya. ketiga nasrullahi atau nasrullahi susunan seperti ini jika ada dua kata yang pertama di domah lalu yang kedua di kasroh maka ini sesuai yang disebut mudof mudof ilai atau yang pertama di fathah yang terakhir di kasroh yang kedua di kasroh disebut mudof mudof ilai atau yang pertama di kasroh yang kedua di kasroh yang disebut mudhof ilaih penyandaran kepemilikan disebut mudhof mudhof ilaih sebenarnya bukan hanya kepemilikan akan tapi sementara kita menggunakan dulu makna yang kepemilikan nas'u termasuk sim artinya pertolongan Allahi dibaca kasroh dibaca kafat saja pada suatu sim wah ingat kita harus bahas detailnya wah disebut huruf seperti contoh di al-harfu tadi al-fathu termasuk isim karena ada huruf al di sana pembahasan yang kedua ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmi ada, ijtahada ada. ini tidak ada tanda-tanda isim di maupun huruf. Karena salah satu cara yang ini adalah melihat kamus. Ini hada bermakna sungguh-sungguh. Jadi awalnya nah dia menganut wazan atau bentuk ifta'ala. hada artinya bersungguh-sungguh atau telah bersungguh-sungguh. Muhammadun si Muhammad Hasan dan Hasan. Muhammadun di sini isim ada tanwin. Wa huruf Hasanun isim karena ada bin. Fi dia ya huruf jer min darsi karena ada huruf jar di depannya maka disebut sim. Ingat sini ada sunan fahmi darsi. Fahmi termasuk sim karena baca kasroh. Darsi sim. ada alnya dan baca kasroh. ketiga, jika dakhala ahadukumul masjidah falaysa ولا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا tadi sepakat huruf dakhla seharusnya cara adalah melihat kamus maka artinya di kamus adalah masuk di ida apabila dakhla uh, eh, masuk ahadu ahadukum ahadukum ahadu termasuk isim sebenarnya ahadun kita kum jadi ahadukum ahadakumul masjidah al masjidah yaitu ada alia sebelumnya ada kum. Kum adalah merupakan isim domir atau kata ganti. Kata ganti merupakan isim. Fala, fa, huruf. La, termasuk huruf istina. Ia jelis, nah, fasal itu canda isim adalah di nanti di Eropa kan namanya Eropa jazm itu harus adanya hijab su sukun hatta hatta yang merupakan huruf sebagai contoh di depan yarka merupakan fiel. artinya ruku kata ini merupakan isim pembahasan yang keempat soal yang keempat yaitu innal ma'a tahurun la yanajjisu syai'un Inna itu huruf, itu harfu taukid. Al-ma'a ada alnya maka dia pasti isim. Tohurun ada tanwinnya, maka termasuk isim. La tadi sepakati bersama ya, bahwa harf isti'ana itu mengecualikan. Yunajjisuhu Yunajjisu ya fi'il di, di kalau di kamus artinya menajiskan hu ya isim itu isim domir kata ganti syai'un dia tanwin dia pasti Insyaallah di pertemuan ke depan kita akan membahas tentang sumber terlebih dahulu sehingga ke belakang ketika ada contoh yang berkaitan dengan sumber kita bisa mengerti.